dilaporkan oleh malaikat yang bertugas kepada Allah Subhanahu Nah, ini merupakan merupakan laporan mingguan. Jadi sabun Senin, sabun Kamis. Dan Senin Kamis ini sendiri bagaimana saya terangkan tadi ada kekhususan termasuk yang diterangkan Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin dan Kamis Allah bukakan pintu surga membagi maghfirah. Ini khusus ada maghfirah Senin Kamis. Eh, bagi oleh Allah SWT semua dapat kecuali orang yang musyrik dan orang yang satron musyahin ini ditanggungkan Allah mengamalkan jangan diberi biar damai dulu kalau sudah kau sudah damai baru ini termasuk tidak, tidak ada bagian dulu nah, maka di antaranya Senin dan Kamis disunatkan buat puasa Senin dan Kamis kemudian ada laporan tahunan yaitu pada bulan Syaban. Jadi pada bulan Syaban amal kita dilakukan. Nah, jadi ini bulan penting. Apalagi kita menghadapi bulan Ramadan. Di dalam bulan Syaban ada hari yang tersenyum yaitu tanggal 15-nya hingga terkenal malam tanggal 15 Syaban disebut Lailatul Nisf Nabi min Sya'ban. Harinya ya Itu Sya'ban. Nah ini penting sekali. Nah kebetulan tahun ini dan bulan ini insya Allah malam Sabtu muka ini Sabtu depan ini malam Sya'ban gerakan langkah-langkah masjid dan rumah dan sebagainya kesempatan kita gunakan. Bagaimana? Ya berdasar hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kumpulan ulama-ulama yang ahli. Ada beberapa hadis menjelaskan. Iza kanat lailatun nisfi min sya'ban fakumu lailaha wa sumu naharaha fa inna wa azza wa jalla yanzilu ila samit dunya li ghurubi syamsi فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه على كذا على كذا حتى يطلع الفجر apabila datang malam nisfu Syaban bangunlah kamu berdirilah artinya sholat ibadah dan berpuasalah pada hari ini dia bisa berada di malamnya kita hidupkan dengan ibadat termasuk sholat dan paginya tanggal 15 nya adalah kita melakukan puasa kalau bulan ini tahun ini malam 15 Syaban Sabtu jadi malam Sabtu ini malam Syaban Sabtunya kita adakan puasa kalau orang sudah puasa mau tanggal satu terus lebih baik kalau tidak ya ini kesempatan Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW mulai maghrib sampai fajar Allah SWT membukakan pintu istijabah khusus dan Allah membagikan maghrib mulai maghrib sampai fajar dan ada pengumuman ala min Musta'firin fa'afrullah adakah orang minta maghfirah tentu saya beri adakah orang minta rezeki tentu saya beri adakah orang minta sehat afiat belum beri adakah minta begini minta begini sampai macam itu ada pengumuman. Hingga pada suatu tahun, tepat pada malam Nusu Syaban, Nabi Muhammad SAW bergilir di rumah Siti Aisyah. Biasa, ya, biasa. Sore ada, Nabi Aisyah tidur. Tengah malam atau sesudah tengah malam terbangun Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah terbangun melihat Rasulullah tidak ada di rumah. uh bingung Siti Aisyah. Tadi tidur di sini. Sekarang malam-malam pada apakah tentang musuh atau bagaimana, apakah kemana kemana bingung si Aisyah pakai pakainya keluar mencari Nabi cari malam cari cari cari berjumpa dengan Nabi menemukan Nabi di kuburan pakai yang Nabi ada kuburan pakai Nabi ketahuan seorang diri dengan suara orang datang ditengok Nabi eh Aisyah ada apa kamu kesini malam-malam Kemudian ya Rasulullah saya tadi melihat sampai tidak ada di rumah saya khawatir kemana sampai saya cari eh Aisyah tahu lah pada malam ini malam nisfu Syaban Allah membagi maghfirah sebanyak banyak malah dalam hadis dicontohkan lebih banyak dari bulu kambing desa Bani Kalem di sana masih ada desa Bani Kalem kambing yang banyak Nabi sampai menunjukkan malam ini <coughs> Allah membagi maafirah lebih banyak daripada bulu kambing-kambing desa Bani Kalb. Jadi Allah membagi maafirah atau dalam pakai bahasa royalan. Ya, malam itu ada royal jadi Kecuali tiga golongan yang tidak dapat. Musyrik tidak dapat. Bagi yang musyrik. Orang mukmin yang orang tetap mungkar maksiat tidak dapat. Orang musyahid, orang yang tidak akal, orang yang satu. Antara Islam dan Islam tidak akal. Itu tidak dapat bagian musahil. Ini tiga tidak dapat bagian. Jadi musyrik, orang musyrik, orang tetap mungkar maksiat, orang yang satu. Ini tetap tidak dapat bahan. Jadi malam itu kita gunakan. Maka itu ulama-ulama yang ahli mengambil kesempatan. Kalau sudah malam nisfu Syaban, setelah sholat maghrib berjamaah atau ya di mana dia sholat, lalu sholat fajr maghrib biasa loh. Nah, lalu ulama-ulama mengadakan gerakan acara membaca yasin tiga kali. Adanya pembacaan yasin tiga kali dengan doanya ini ikhtiar usaha dari ulama-ulama yang mengambil kesempatan. Nah, dengan hadis ini, anjay yang tadi saya tadi itu, pokok begini. Orang boleh saja kok. Nah, ini Kalau baca Yasin sendiri berapa fadilannya? Dan berapa keutamanya selain ganjaran? Jadi ini ikhtiar. Jadi kalau tanya lu baca Yasin mana dalilnya? Dari hadis apa ulama itu tidak ada. Itu ikhtiar ulama-ulama yang ahli amal kesempatan ini baik mulai maghrib ada begitu Begitu diterangkan oleh hadis, kita ini baik sekali. Kita ikuti. Nah, kita baca Yasin. Kita bertawassul dengan pembacaan Yasin. Pertama minta pada Allah panjang umurnya. al minta selamat dari bala, minta selamat dari eh, minta kansarin, kinyahin, selalu ada doa. Jadi caranya, caranya. Kalau sudah sholat maghrib berjamaah, tak sudah kalau di PP kalau tidak di masjid ya di langga kadang ya sama keluarganya di rumah Tak punya kawan tidak punya teman tidak punya keluarga ya sendiri ini padahal kan sendiri tapi alangkah baiknya kalau di masjid atau di pulau di langga atau di rumah ada jamaah sudah PP saja bukan pakai harta sudah pakai hasil dengan minta kepada Allah agar selamat dari segala bencana setelah baca Yasin dibacakan doanya. Kalau berjamaah imamnya yang baca atau kiainya yang baca, lainnya mengikuti, mengikuti. Yang pemilih pakai pemilih mutlak semua dan mau mengikuti. Jadi kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, jamaahnya ikut Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikut Allahumma يا ذا المن يا ذا المن ولا يمن عليه ولا يمن عليه selesai baca Yasin. Tidak pada Allah SWT akan supaya dipanjangkan umurnya, dibalokkan umurnya dalam taat pada Allah. begitu caranya. Ketika minta pada Allah akan diluaskan rezekinya yang halal untuk sama ibadat, untuk itu. Baca lagi maksudnya. Ada orang banyak kadang-kadang yang sudah meliti. Di sana itu ada doa begini. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syaqiyan aw mahruman aw muqattaran alayya fil Allahumma. Ya Allah, kalau engkau ya Allah mencatat saya ini orang yang sial, orang apa? orang yang sempit rezekinya, busaklah ganti. Apa ada busak dan sebagainya ini ini kita kembali kepada Al-Quran sendiri. Di doa itu juga begitu teruskan. Fa'inna inna kakulta wa qawta haq. Yamhullahu ma yasha'u wa isbitu wa indahu umul kita yamhullahu ma yasha'u. Yamhu busa. Allah busa apa yang dikehendaki oleh Allah wajib dan Allah menetapkan. Jadi menetapkan dan membusa apa kata Allah. Allah berkuasa. Ini Allah berkuasa. Sudah kalau saya gambarkan ya. Contoh ini. Semua kalau sudah dicatat oleh Allah SWT. Ini sudah diatur. Kadang-kadang begini nanti dirubah. Tapi sudah ada kata Allah. Wah kita semuanya sudah mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi di Musawan mendapat sholat berapa? 50. 50. Setelah turun sampai ke Nabi Isa, Isa usulkan juga dikurangi oleh Allah tetap eh, ditetapkan apa dikurangi dikurangi 50 kok sampai jadi berapa 5 jadi kan diubah namanya 50 menjadi 5 malah di seri ya pak di sedikit dulu sedikit gitu ya 50 minta lagi turun ke 5 turun ke 5 ada 5 turun 10 turun ke 10 sampai jadi 5 kalau gitu Allah sama maha kuasa jelas mulai begini dirubah begini kan Allah kuasa sekarang ada catat ya Allah kalau saya ini sampai catat engkau catat orang sial, saidan atau mahruman orang yang apes atau muqattala orang sempit rezekinya ya Allah busuklah ganti jadi kalau saya orang bahagia orang banyak rezekinya orang selamat orang apa ya apa malah oleh Asy-Syaikh Ibnu Katsir dan kitab tafsirnya menafsiri ayat tadi ini itu Sayyidina Umar itu keliling di kamar nangis sama Umar ibn Khattab selain Ka'bah sama doa ya Allah ibadah ini in kunta ya indakan ya Allah kalau engkau menulis minta saya orang sial orang apa gantilah semuanya jadikan orang bahagia ini doanya Umar bin jadi isi doa itu tidak menyangsik apa tidak dilakukan dan tidak mengkhawatirkan memang ada dalilnya ada caranya itu ada di dalam jadi ya Allah kalau engkau ya Allah mencatat saya ini orang sial apa orang yang begitu rezekinya, orang yang belakang. Busaklah gantikan. Jadikan saya ini orang dia banyak rezekinya. Banyak juga penting. Kadang-kadang ada anak berdoa begini ini boleh lagi. Maka begitu kasarnya dia. Apa ada bertentangan? Tidak. Minta. Minta pada Allah. Jangan Allah sudah, sudah menunjukkan yang Allahu Mayasa'un Oh, yang itu membesar maha yang wan ini membesar maya sahu apa yang kita kehendak oleh Allah Wajibkan Allah menentukan tapi tadi saya contohkan kalau tadi Saya contohkan juga Doa yang sunat Kemudian kotor Yang kita minta Minta begini Baik Tidak bertentangan dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya tidak minta barang mustahil ya, ya Maka cara-cara tadi dilakukan oleh ulama-ulama dalam membaca yasin dan sebagainya. Ini ikhtiar dari ulama-ulama, ahli amal dan ini cara baik. Jangan kira baca Quran, tawasul dengan Quran. Boleh tawasul dengan Quran, tawasul boleh saja kita harus baca Quran, apa ya Allah, di dalam baca yasin, di dalam kefatihah ini, ya Allah minta ini. Boleh tidak apa? Ini ada hadis yang misalnya. Tidak. Setelah selesai itu ada yang bisa memberikan penjelasan jasa sahabat begini, penjelasan begini macam-macam ya soal pengajian lah. Nanti bisa, ya bisa, ya sudah nanti pulang. Pulang masing-masing ibadat sendiri-sendiri untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Kumu lailaha bangunlah kamu di waktu malam lagi ibadat sendiri-sendiri. Agar pahalanya besar, tidur dulu. Mungkin jam 9 tidur, sampai jam 10 atau jam berapa bangun, supaya dapat apa? Tahajud. Nah, sudah setelah nggak dulu, tahajud. Anggap jam 10, 9 tidur, jam 10 bangun. Masa kurang banyak ya. Jam 9 tidur, jam 11 bangun. Kurang lagi. jam 12 bangun ada lagi ada harga berat berapa 11 12 eh, 10 12 11 12 3 jam kurang ya jam 1 bangun kurang lagi ya terus jam 2 bangun Lalu jam berapa saja sudah ada yang habis jam 4 bangun ya satu eh, jam 4 bangun ada kata nggak ikut bangun ya sudah tidur Lalu bangun tidak mau diberitahu ini hadis ini fadilah besar ganjar besar nggak mau ya sudah tapi kita diajuri oleh Nabi ya ini kita anjurkan mulai lah, kamu nafsu malam untuk sholat sholat apa terserah nggak ada sholat yang khusus jadi sholat khusus nisfu syaban itu nggak ada jadi sholat khusus nisfu syaban itu tidak ada katanya ada itu 100 rokaat Ini jawabnya. Ada 100 rokaat, setiap rokaat setelah fatihah membaca kulwawahat 50 kali. Ini bagaimana? Itu tidak ada. Ada cerita. Zaman dahulu ada orang ahli ibadat memang. Ahli tirakat di sini, Ahli ibadat. Nah, dia saben, saben keliling. Kalau sudah bulan saban, giliran ibadatnya di Masjidul Aqsa. Itu orang sendiri, pribadi, punya amal sendiri, punya punya acara sendiri. Silakan jangan Sekeliling ya suka aku ibadah sama tempat ke sana ke sana. Kalau sudah bulan Syaban, orang itu sendiri bergerak di Al-Masjidul Aqsa. Kalau malam Syaban, dia sendiri di sana dia melakukan semua. Amalnya dia sendiri pribadi. 100 rakaat, setiap rakaat setelah Fatihah, kul 50 kali. Jadi 50 kali 100 5000 berapa? <clears throat> ya 5000 dia sendiri ada ya berapa orang itu itu sudah itu saya ceritanya jadi kalau banyak khusus sholat di Saban ada malah diterangkan oleh kitab Irsyadul Ibad dan insya Allah yang Arabul Talibin juga ada beberapa kitab itu dimasukkan bid'atun mazmumah. Kalau orang katakan ada dikhususkan itu masuk bid'atun mazmumah. Itu sama dengan keluarnya sholat rebu Akhir rebu itu sama maksudnya. Bid'atun mazmumah. Tidak ada dasar. Nah, habis langsung sama apa? Nabi hanya mengatakan, mulailah bangunlah kamu ibadat malamnya. Dengan apa? sesuka Nah, kalau orang sholat isak jamaah itu sudah masuk dia mulai ganjarannya. Orang sholat isak jamaah itu sudah masuk ganjaran dia mulai hanya baru. Kalau sampai subuh jamaah mendapat ganjaran dia mulai semalam subuh. Sudah ada ganjarannya. tapi kita tinggalkan supaya bisa sholat malam. Apa? Satu kehidupan. Jangan kena itu sudah bukaan. Kalau masih mau lagi masukkan sholat tasbih, juga apa? Nah, ini sholat tasbih atau sholat mutlak atau apa saja hajat macam-macam loh. Kalau tidak ya satu witir saja sebelas kali, nggak mau sebelas kali ya Sembilan kali, nggak mau sembilan ya Tujuh. nggak mau tujuh ya Lima. nggak mau lima tiga? nggak mau tiga ya 1. Nggak mau satu ya terserah, mana amal wajar aku pak amal itu. <laughs> Bagaimana? Ya, ini kesempatan. Sudah. Lalu malam itu kesempatan baik kita ajukan doa. Maka di mana-mana kesempatan ada. Ada hadis begini. Innalillahi fi ayyami jahrikum lanafahan. Fata'arradu laha. Sesungguhnya di masa-masamu ini kata Nabi. Itu ada hembusan, hembusan rahmat dari Allah. Nafadu hembusan, hembusan. Ada keistimewaan dari Allah. Ta'arradu jarak ke sana. Majulah kamu ke sana, ambil itu kesempatan. Tidak lagi. Di mana-mana saat yang baik, gunakan kesempatan. pun jarak, masuklah ke sana, gunakan. Untuk apa? Untuk minta-minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ini ada hadis yang langsung kita berdoa malam itu doa Terserah mau minta apa. Ya, tadi itu minta panjang umur, minta banyak rezekinya, minta sehat afiat dan sebagainya, toko tokonya dilaris, dan minta macam-macam sehat afiat dapat ilmu dan apa saja minta kemenangan kaum muslimin perjuangannya dan sebagainya wah, ini kan penting loh mendoakan kaum muslimin umat Muhammad lain bagaimana asal doa halal yang meridhoi Allah Subhanahu wa taala minta segala sesuatu tidak apa karena Allah berfirman ud'uni astajib lakum minta maka doa ini penting sekali doa mukul ibadah doa seluruh ibadah doa silahul mu'min macam-macam ada orang kadang-kadang nggak mau tuh amat macam sudah jangan banyak-banyak doa. Iya kalau manusia diminta itu marah, Manusia itu diminta satu kali, dua kali, tiga kali. Sudah. Kalau Allah SWT tidak dimintai malah malah. Jadi kita harus minta pada Allah. terbanyak minta pada Allah. Minta apa saja. Asal halal. Asal halal dan meridhoi Allah kita diambil kesempatan wah ini mustajab doa ah, malam mustajab ini ada umum Allah minta minta nomornya ke Itu itu bagaimana minta segala Anggap yang belum kawin tidak jodoh, tidak apa-apa. Ya Allah. <laughs> Jangan sampai jodoh saya. apa-apa. Ya, minta yang baik. Kalau perempuan minta yang soleh, yang baik, yang kaya, yang baik hatinya. Kalau laki minta yang cantik, yang soleh, yang takwa, yang kaya. Orang tua yang kaya. Tidak <laughs> apa-apa. Boleh saja minta. Yang janda muda yang begitu boleh saja. <laughs> Udah, kena apa apa apa ada larangan. Udah ada larangan malah penting. Nah, ini kesempatan buat berdoa. Cuma jangan salah paham, mendoakan semoga si Andu cerai dan si Andu sendiri. gue itu nggak boleh. Wah ini dosa ini bagaimana? Orang jadi cerai nanti diambil sendiri. Nah pokok penuh doa, Nah apa-apa. Memang pusatnya doa semua. Lalu setelah kesempatan kita gunakan, ayo kita sekarang gerakkan masjid-masjid, langkah-langkah dan sebagainya. Paginya dianjuri puasa. Nah, ini puasa nih, sahabat, Karena puasa ini tergantung terikat dengan waktu, dengan hari. Puasanya niat. Nah, itu semua dan ansum nanti yaumin mesti min sahabat. Jadi yang puasa puasa sahabat, karena puasa. Satu hari. Sehingga pernah zaman Nabi Muhammad SAW itu sahih Ada orang ditanya oleh Nabi, Rasulullah apa kamu puasa tengah bulan ini? Ini siapa? Tidak. Nah, setelah Ramadan puasa dua hari gantinya. Sampai diperintahkan puasa dua hari gantinya. Karena itu penting betul puasa saat nisfu saat nah, ini puasa. Nah, sekarang masalah Iya. iya. Kalau sudah masuk tanggal 11, nah, tanggal 16 sabaran sampai akhir, kalau orang enggak biasa puasa, sebelumnya tidak puasa, dimakruhkan puasa 16 sampai akhir sabaran. Karena nanti Ramadan jangan lemah. Nah, jadi dimakruhkan. Bagi orang yang tidak biasa puasa, atau yang tidak berpuasa sebelum tanggal 16 sabaran, puasa tanggal 16 Syaban sampai akhir dimakruhkan. Malah ada hadis juga ada orang menjelaskan dua hari sebelum Ramadan ini dihukumi haram. Ada bukan mengatakan tidak semuanya makruh. Yang haram itu yaumus syak, hari syak. Hari syak itu sekarang tanggal 30 Syaban. Orang mama apa ada pengumuman ini sudah Ramadan, apa masih 30, apa sudah tanggal 1, kok ada kabar, suasana kok padam, seakan akan tanggal 1, bingung ya. ya. ini malah hak haram. Jadi haram, jadi ya. rusak. Kalau ada hari satu. Ada pun 16 akhirnya ini makhluk. Tapi bagi orang yang biasa, tidak apa-apa. Anggap biasalah puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. anggap Senin satu tanggal 17 Syawal. Tidak apa-apa puasa. Ya, Katanya makhluk. Ini orang biasa. Biasa. Atau kodok. Atau nazar. Anggap orang Ramadan dulu tidak puasa. Lima hari. Belum belum kodok. Sekarang sudah tanggal 16. Sabar. Bagaimana? Kodok wajib. Karena ada udurnya. Atau orang yang se sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sampai tanggal 16. Tulis itu tidak ada. <clears throat> Bagi orang yang tidak biasa, di antara hikmahnya dikhawatirkan masuk Ramadan sudah agak payah. Ya, atau seakan-akan dia mulai puasa 16 tidak full Ramadan, seakan-akan menambah Ramadan seperti kita tahu. Nah ini